Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fi din azani zakumullah. kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haniyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Perhatikan yang punya kitabnya. Naam barakallahu fikum. Kemarin terakhir kita ambil adalah mengenai ungkapan Syekh Shalal Al Fauzan Habibullah taala yang sangat bagus sekali bahwasanya kita semuanya tidak akan mampu mempersatukan hati-hati manusia dengan banyaknya pemberian, dengan banyaknya harta atau dengan cara-cara yang lain. Yang bisa mempersatukan adalah apa? Adalah Al-Qur'an was sunnah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala halaman yang ke-49 yang punya kita punya perhatikan baik-baik. Waqad haddarana Allah Subhanahu wa taala mimma waqa'at fihi al as sabiqatu min tafarruqiha ba'da ma ja'at hal bayyinat Dan sungguh Allah taala telah peringatkan kepada kita semuanya eh, terhadap perkara yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Eh, berupa apa? Berupa keberadaan mereka bercerai-berai. nam berpecah belah. nam setelah datang pada mereka petunjuk. Jadi mereka bercerai-berai, berpecah belah setelah datang petunjuk. Setelah datang apa?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 mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Apa balasannya? Apa balasannya ini? Nuwallihi matawalla. Allah taala akan berpaling eh, terhadap orang yang berpaling tadi itu. Wanuslihi jahannam dan Allah taala akan tampakkan orang tadi kepada ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at Yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwani fi din azza wa perhatikan baik-baik barakallahu fikum wa hafizakumullah Faqala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah orang-orang ahlul kitab bercerai-berai, berselisih kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk penjelasan. Siapakah ahlul kitab itu? Siapa ahlul kitab? Nam siapa ahlul kitab? Al-Yahud wa Nasara. Ahlul kitab adalah al-Yahud wa Nasara. Ingat-ingat ya. Jadi kalau antum mendengar ahlul kitab itu al-Yahud wa Nasara. Mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah datang petunjuk. Laisa lahum Udurun. Mereka enggak dapat udur sama sekali. Li'annallaha bayyana lahum. Dikarenakan Allah taala sudah menjelaskan kepada mereka, walakinnahum taraku hadhil bayyinata fatafarraqu. Perhatikan ikhwani fillah azza wa jazakumullah. Akan tetapi mereka ahlul kitab justru meninggalkan penjelasan ini dan mereka akhirnya bercerai-berai, berpecah belah. Orang Yahud punya ilmu tidak mau beramal. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Orang Yahud dimurkai Allah taala, orang Nasara disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Ahlus sunnah wal jamaah secara khusus kaum muslimin secara umum hendaknya beramal dengan ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa la takunu ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Jadi kalau datang petunjuk, datang dalil ikuti. Jangan malah kita berpaling dari dalil. Karena kalau berpaling dari dalil apa akibatnya? Nam dhalla sabil. Dia akan tersesat dari jalan yang lurus sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin. Naam, wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang menyelisihi atau memisahkan diri dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ada dalil terima. Nah, barakallahu fikum jangan banyak komentar. Kalau seandainya akal kita belum menerima dalil tersebut, jangan nyalahkan dalilnya, salahkan akal kita. Paham ya? Nah, karena banyak orang-orang yang enam sudah apa? Sudah keracunan, keracunan dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ada dalil nggak cocok dengan akal ditolak sama dia. Dalil apa di antaranya? Mengenai dubab lalat. Seekor lalat itu kalau masuk di sebuah enam tempat gelas atau yang semisalnya, ada air situ air minum, ada lalat. Di dalam hadis Bukan langsung dibuang lalatnya kalau mau minum, tapi suruh ngecelupkan. Paham ya? Karena karena salah satu di antara dua sayapnya itu ada racun, ada penawarnya. Orang-orang akleniun yang mainnya akal, wah enggak masuk akal, masuk lalat suruh masukkan. Nah, kita katakan percaya enggak dengan hadisnya? Kalau percaya udah yakin nih, walaupun antum enggak minum. Itu kan perintah minum atau perintah kalau mau minum? Kalau minum baru dengan cara tadi itu. Tapi kan enggak perintah untuk minum. Kalau kamu minum udah dibuang. Selesai. Intinya yakini enggak hadisnya sahih itu aja. Ya, jangan istilahnya kalau berseberangan dalil kemudian apa? Naam dalil disuruh ngikutin akal jangan. Akal kita harus ngikutin apa? Dalil. Dalil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena akal yang jernih itu tidak akan berseberangan dengan dalil yang sahih. Paham ya? Kalau kok berseberangan, salahkan akalnya. Salahkan apa? Akalnya barakallahu fikum. Naam, Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya. Yang terakhir barakallahu fikum hafizakumullah wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman فبعث an-nabiyyina مبشرين wa وأنزل wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi agar mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan dalam keadaan mereka memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan wa anzala ma'ahumul kitab dan Allah taala turunkan bersama mereka alkitab bil haq dengan benar liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi agar apa? Agar untuk memutuskan perkara di antara manusia yang mereka perselisihkan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuh min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Perhatikan baik-baik dan tidaklah mereka berselisih. Dan tidaklah ada orang yang berselisih kecuali orang-orang yang telah diberikan kepadanya kitab Nah, setelah datang kepada mereka petunjuk, penjelasan baghyam bainahum. Sebabnya karena apa? Rasa dengki, iri dan juga kezaliman yang ada di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nah, mendapatkan hidayah kepada apa? Menuju kepada al-haq bi'idznih dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki menuju jalan yang lurus. Ikhwani fid din azan wazakumullah. Jadi semua para nabi mereka membawa kitab. Semua para nabi membawa kitab. Namun kitab-kitab yang mereka miliki tidak semuanya kita mengetahui nama-namanya. Yang diketahui nama-namanya oleh kita perhatikan baik-baik Kitab-kitab yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, nam yang diturunkan kepada segenap para nabi yang kita ketahui kitab apa saja? Taurat, Injil, apa? Z. Zabur, ya terus. Kitab kita ini loh, kitab kita. Kitab kitab antum apa? Al-Qur'an. terus? Terus Suhuf Ibrahim dan Musa. Itu yang dikabarkan itu. Nam itu yang kita ketahui. Adapun yang tidak diketahui kita yakini. Setiap nabi apa? memiliki kitab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Ini juga ayat yang tadi kita, kita baca tadi. Dan Allah Taala menurunkan bersama mereka Alkitab al Mizan. Jadi masing-masing nabi nah memiliki kitab. Cuman kitabnya apakah nah barakallahu fikum kita ketahui semuanya atau tidak? Kita mengiman secara global dan kita mengiman secara terperinci yang sudah disebutkan tadi itu. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil. Injil kepada nabi siapa? Taurat kepada nabi siapa? Zabur kepada Nabi siapa? Zabur kepada Nabi siapa? Hah? Nabi Dawud alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi siapa? Al-Quran? Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu jangan sampai terlupakan ya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama yusalli minal lail ini yang terakhir. Karena besok masuk pembahasan yang baru. Nah, barakallahu fiikum afwan ya. Nah, santai saja yang penting masuk. Nah, kita lihat di sini. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qama minal lail. Oleh karena ini, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apabila beliau bangun untuk menegakkan solat malam. Rasulullah, bayangkan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, pembawa kunci surga, pembuka kunci surga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari kalangan anbiya wal mursalin, nah, barakallahu fikum yang paling utama. Paham ya? Itu pun surat malam disebutkan dalam sebuah kisah dalam hadis yang sahih yaitu Aisyah ummul mukminin nam sempat mengatakan wahai Rasulullah kenapa engkau nam surat malam terus padahal engkau telah apa nam telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang sampai Rasulullah itu ketika surat malam malah hingga nam kedua kakinya apa bengkak dalam riwayat lain apa keluar darahnya paham ya nam seperti itu menunjukkan bahwasanya semangatnya Rasulullah cuma menjawab, "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Ya, apakah aku enggak ingin kalau seandainya menjadi hamba yang bersyukur? Bayang Rasulullah. Nah, kita ini yang bukan Rasulullah, yang bukan nabi, bukan pula sahabat, bukan pula tabi'in, kita jauh dari belakang enam generasi mereka, jauh sekali. Kita enam setelah atsba atsba atsba tabi'in. Paham ya? Enam lebih semangat lagi tentunya. Salat malam, bangun. Eh? Jangan sampai lupa ya, bangun salat malam, tegakkan. Nah, barakallahu fikum qiyamul lail. Naam. Berdoa di situ. Ya, setelah azan misalkan, eh, barakallahu fikum yang belum salat dibangunkan, salat serentak. Naam, yang wudu wudu. Setelah itu salat. Nah, enggak usah banyak-banyak kalau istilahnya kesampaian. Ya, dua rakaat salam ditutup dengan witir satu rakaat. Berdoa kepada Allah taala. Paham ya? Mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam belajar. Kalau tidak mampu bahasa Arab, bahasa Indonesia enggak masalah. Bahasa Inggris pun enggak jadi masalah juga. Yang jelas antum ketika berdoa itu benar-benar fokus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan ketika habis salat langsung tidur lagi, jangan. Berdoa dulu. Karena intinya kita ngambil kesempatan itu. Allah Taala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Nah, memberikan tiga jaminan. Apa jaminannya? Ah, Abanoval yang minta ampunan diampun dosanya. <laughs> Itu jelas ya. Yang disebutkan dalam hadis saja nggak usah jauh-jauh. Apalagi jaminannya yang meminta diberi ketika yang berdoa dikabulkan. Paham ya? Nah, kalau minta ampunan diampuni. Itu tiga jaminan yang luar biasa jangan terluputkan. Dalam sehari semalam tidak terulang Dua kali. Sekali saja seperti kawan terakhir. Ya enggak? Nah, oleh karena itu kuatkan semangat kita untuk melakukan qiyamul lail. Hukumnya tidak wajib, itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, kalau enggak ada udzur syar'i, bangun barakallahu fikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan mengucapkan apa? Kita lihat, Allahumma rabb Jibril wa Mikaila wa Israfila. Ini semua nama para malaikat tidak boleh tanwin. Masuk ke situ ya. Nah, cuman nanti biar antum nggak keliru itu ya istilahnya ya. Nam kecuali Malikun mungkarun nakirun. Ngam ya? Malikun mungkarun nakirun. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya kan? Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil. Fatir as-samawati wal Zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaib was syahadah, zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika Maksudnya perkara yang gaib dan juga persaksian-persaksian yang ada. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Engkaulah zat yang akan memutuskan, menyelesaikan perkara yang diperselisihkan hamba-hambamu. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Tunjukkanlah kepadaku terhadap perkara yang diperselisihkan. Nah, menuju kepada kebenaran dengan seizinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang bisa memberikan hidayah kepada, kepada siapapun yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Hidayah apa namanya ini? Hidayah apa? Engkau adalah zat yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik enggak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha du'aun 'azimun ya'simullahu bihil muslima minal ahwa wal fitan wasyurur. Ini doa yang sangat agung dan besar yang Allah taala menjaga dengan doa tersebut seorang muslim dari apa? Dari ahwa, dari hawa nafsu dan fitnah-fitnah serta dari kejelekan-kejelekan yang ada. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an nam salimana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyudzalik wal qadiru alaih walhamdulillah rabbil alamin.